بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على عشر والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan empat pasang sifat ya. Telah kita pelajari empat pasang sifat-sifat huruf. Ya. Dan telah kita coba terapkan dalam beberapa latihan. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan latihan kita atau tatbik penerapan sifat-sifat huruf dan juga makharijul huruf, insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang sifat ya. Pembahasan tentang sifat akan kita lanjutkan pada sesi ini. <clears throat> Taib. Bagi yang memiliki kitab silakan dibuka pada halaman 16. Bagian yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki kebalikan atau sifatun laisa laha bid. Sifat yang tidak memiliki pasangan atau kebalik apa kebalikan. Nah. Kalau tadi Eh, sifat-sifat yang kita sebutkan itu saling berpasangan dan itu mungkin lebih sulit kita hafalnya ya. 6 maka yang berikutnya insya Allah lebih mudah ya. sifat yang tidak punya pasangan ya itu lebih mudah kita hafalkan ya karena hurufnya lebih sedikit dan kita tidak perlu me Mikirkan apa lawannya. Ya. Kalau yang sebelumnya, ya, huruf-hurufnya relatif lebih banyak. Ya. Hatta yang paling sedikit, seperti sifat apa? Itbak. Ya. Sifat itbak kan hanya empat ya. Hurufnya apa saja? Sifat itbak. Sod, bot, po, wo. Ya. Mungkin masih uh, terasa berat ya bagi kita untuk menyebutkan apa sifatnya ketika disebutkan huruf? Ya, ya sifatnya infitah atau itbaq. Ya. Baik, maka insya Allah yang berikutnya lebih lebih mudah karena relatif jumlah huruf pada masing-masing sifat itu lebih sedikit atau tidak terlalu banyak dan tidak ada lawannya yang perlu kita fikirkan apa saja huruf-hurufnya. Baik. Yang pertama adalah as-safir ya. As-safir secara bahasa adalah suara yang tajam. Diistilahkan dalam e, atau dalam ta'rif disebutkan bahwa sofir adalah hiddatun fi sautil harfi. Hiddah, ya, hiddah itu tajam, ya. Suara yang tajam. Wallahu alam, mungkin ada yang bisa mengibarahkan dengan ibarah yang lebih bisa dipahami, ya. Kalau tajam kan Ya tajam ya, pisau tajam ya. Tapi kalau suara yang tajam seperti apa? Apa ya? Tapi demikian istilahnya hidda ya, tun fi sawtil harf. Ya, suara yang tajam pada huruf. Nah. Taib. Yang muncul pada ya huruf tersebut karena sempitnya celah yang dilalui oleh suara dari huruf ya tersebut ya. Jadi hiddatun fi sautil harf. Suara yang tajam pada eh, huruf karena sempitnya ya saluran yang dilalui oleh suara ya suara tersebut ya suara huruf-huruf tersebut. Baik. Eh, dalam mungkin dalam ilmu suara ya seperti ada suara yang rendah, ada suara yang tinggi. Ya. Suara rendah itu apa? Bass ya mungkin ya. Lawannya apa? Kalau suara tinggi itu apa? apa treble apa, apa? Mungkin saja ya. Mungkin seperti itu atau yang dimaukan ya, suara yang seperti itu. Baik. Sifat sofir dimiliki oleh huruf-huruf sin, sad, dan zai. Nampaknya ini agak putus-putus nih sautnya. Ya, putus-putus. Sin, sod dan zai. Ya. Sifat sofir ini akan nampak <clears throat> Sifat sofir akan tampak jelas ketika huruf-huruf yang tiga tadi Nampak saja Sin Sod dan Zai dalam keadaan sukun as ya, nah, ada suara s gitu. ya, mungkin treble itu suara treble yuwas wisu ya. yuwas wisu ya. kemudian sod yaslaha ya. ada suara yang khas yang dimiliki oleh sin Kemudian sod, lalu yang ketiga zai. Azwajan. Ayo. Ya, itulah sifat sofir. Suara khas, suara yang tinggi mungkin frekuensinya kan, kalau diukur dengan frekuensi. Ya. Yang muncul akibat sempitnya celah yang dilalui oleh suara huruf-huruf tadi sin, sod dan zai. Ya. Baik. As-safir huwa hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dayyiqin. Adalah ketajaman pada suara huruf yang muncul karena uh, apa? yakni murur lewatnya suara itu melalui majra ya, saluran yang dayyiq yang sempit. Ya. Ini contohnya huruf apa? huruf sin. Ya, kita lihat di situ bahwasanya saluran yang dilewati oleh huruf apa? Sin ini sempit, celahnya sangat sempit. Ya, ini bagian antara gigi atas dan bawah sempit. Nah, itulah yang mengakibatkan munculnya sofir. Andai kata kita renggangkan, ya, atas dan bawah kita renggangkan, kira-kira masih ada tidak sofirnya? Coba kita baca dengan menyempitkan celah. As. Nah, muncul sofir. Nah, sekarang kalau antum renggangkan. Lidah bagian ujung tetap menempel pada makhrajnya. Pada makhrajnya, ya. Namun salurannya dibuat lebih lebar. Ya. Coba as as. Nah, tidak akan muncul Sofir. Baik. Jadi diharapkan memang kita buat sempit celah pada apa bagian yang tersisa dari barisan gigi atas dan bawah. Dengan itu akan muncul sifat sofir yang merupakan hak bagi sin, sod dan zain. Baik. Yang berikutnya ikhwati fillah azakumullah sifat qalqalah. Secara bahasa qalqalah berarti tahrik atau idtirab ya. Gambarannya adalah seperti bejana yang berkoncang di atas tungku. Ya. Saat air yang dipanaskan mencapai titik didihnya. Baik. Jadi orang Arab mengatakan al-qidru taqalqalat ya. Al-qidru taqalqalat atau taqalqalat al-qidr. Panci atau ketel itu apa? bergoncang. Ketika di dalamnya ada air kemudian mencapai titik didih ya, bergoncang. Baik. Nah, seperti itulah gambarannya qalqalah. Baik, secara istilah adalah mengeluarkan suara huruf tertentu ya, saat disukun dengan cara memisahkan dua bagian alat pengucapan huruf. Jadi ada kemiripan dengan harokat, ya, ada kemiripan dengan harokat. Namun tidak ada unsur harokat, tidak ada unsur membuka mulut, tidak pula ada unsur menurunkan rahang dan menaikkan bagian tengah lidah. Tidak pula ada unsur dhammah ya. Jadi tidak ada unsur menghimpun bibir dan menaikkan pangkal lidah. Ya, hanya sekedar terpisah. Memisahkan dua alat pengucapan. Ya. Masih ingat tidak tentang apa? Keadaan huruf ada dua. Ya. Sukun atau harokat. Ya. Kalau sukun itu seperti apa? Benturan dua benda. Ya. Kalau harokat benda yang awalnya ter apa? bersatu atau nah, utuh kemudian terpisah bagian-bagiannya. Maka kol kolkolah itu sebenarnya adalah keadaan sukun ya. Namun sukunnya khusus ya. Kalau sukun pada umumnya itu apa? Membentur bagian-bagian alat pengusapannya dan sudah seperti ini aja. Contohnya sin, coba. As. Lidah menempel ke mana? Gigi bawah. As. Namun sukun pada huruf qalqalah itu halnya berbeda dengan pada umumnya huruf sukun. Setelah bertemu ada tabaud ya. Begitu dibenturkan tidak dibiarkan menempel satu sama lain. Lalu, namun diapakan? Dilepaskan. Namun lepasnya tadi tidak disertai dengan unsur-unsur harokat. Jadi bukan dibuka seperti fathah, ya. tidak pula diturunkan seperti apa? Kasrah, tidak pula menghimpun bibir. Ya. Hanya terpisah gitu aja. Baik, itulah uh, eh, kolkola. Huruf kol-kola ada lima. Baik, yaitu apa? Kutubu jadin. Kutubu jadin. Ya. Kolkolah adalah sifat lazimah, namun sifat ini ternyata memang hanya nampak ketika apa? Ketika disukun saja. Ya. Seluruh huruf kolkolah bersifat syiddah. Ya, tadi kita masih ingat ya. Huruf syiddah itu adalah huruf kolkolah ditambah hamzah ditambah kaf dan tak. Ya, jadi huruf kolkolah semuanya apa? Adalah huruf syiddah. Sebagai huruf syiddah tentunya ketika sukun ya, benturannya begitu kuat, tekanannya begitu sempurna sehingga jalan suara pun akan langsung terhenti ya. Jalan suara akan terhenti total ya. Lisan ataupun bibir terasa berat menahan suara yang terkunci ini. Maka untuk itu ya, lisan al-Arab ya, bangsa Arab memunculkan sifat kol-kolah ya yang ini merupakan apa? Solusi untuk melepaskan rasa berat pada bibir dan lidah. Coba antum baca huruf ba. Sukun tapi tidak dilanjutkan dengan kol-kolah. Coba ab. Ab. Ya, terasa berat bagi lidah. Ya. Baik. Suara tidak bisa lanjut. Ya. Bedakan dengan mim. Am ya, mudah saja. Ya. Walaupun bibir satu sama lain apa bersinggungan menempel suara pun akan ya, mengalir ya, bagi mulut atau bibir terasa ringan. Namun ba tidak seperti itu ya. Bila bibir tetap kita pertemukan setelah kita sukun ya, maka akan terasa berat. Ab. Nah, maka untuk menghilangkan tadi solusinya dengan kol kola, yaitu hikmahnya demikian. Ade, ade, Ya, jadi hanya ter, terpisah begitu aja. Jangan dibuka seperti Fathah atau harokat-harokat yang lain. Baik. Huruf lisan yang lain atau huruf kolkolah yang lain misalkan jim. Antum sukun biarkan jangan di kolkolah coba. Ej. Ej. Ya, di samping berat suara juga tidak begitu nampak jelas. Ej. Ya. Baik. Dan huruf yang lainnya dal, qaf dan to mengalami hal serupa. Oleh karena itu, kemudian muncullah kolkolah. Ya, muncullah kol-kolah Taib. kol-kolah ada berapa? Dua. Ya, ada kubro dan ada suro. Ya. kolah e, kubro adalah kolkolah ketika wakaf. Ya, seperti kalimat al-falaqi bil haqqi muhitun kasaba wa tabba bahijin wal hajji ahadun ashaddu nah. kalau kita wakafkan maka tentunya huruf-huruf tadi menjadi sukun kan huruf-huruf yang kita hentikan di atasnya bacaan kita menjadi sukun nah sukun tadi memunculkan kol-kolah Nah, kol-kola yang seperti itu namanya kol-kolatun kubro. Ya, coba antum baca. Al-falaqo. Bil haqqo. Muhiyat. Kasab. Watab. Watab. Ulangi. Kasab. Kasab. وتب بهيج والحج أحد أشد Kalau kalah kubro mencakup huruf yang bertasydid maupun yang tidak bertasydid. Nah, pada huruf yang bertasydid sesungguhnya qalqalah hanya terjadi pada huruf kedua. Adapun huruf sebelumnya dilafatkan dengan sukun murni tanpa kol-kolah. Ya, huruf yang kedua atau huruf yang pertama dilafatkan dengan sukun murni tanpa kol-kolah. Ya, sehingga kol-kolah terasa tertunda, terunda, tertunda sesaat. Coba antum bandingkan antara kasaba dan watab. Ya. Kasabe. Nah, kol-kolanya langsung. Kasabe. Ya. Begitu berbenturan langsung dilepaskan. Kasabe. Baik. Kalau watad ya, ini kolkolahnya tertunda, terasa tertunda. Ya. Watab. Watab. Ya, tidak langsung, bukan watab. Namun watab. Ya. Baik. Kenapa tertunda? Ya, sebenarnya tadi yang tertunda itu sebenarnya adalah huruf ba yang kita ucapkan tapi tanpa kol-kolah. Kita tahu bahwasanya huruf apapun yang ditasdid, satu huruf yang ditasdid pada asalnya adalah dua huruf. Ya, huruf ba bertasdid kemudian di fathah. Itu kalau kita uraikan asalnya berapa huruf? Dua huruf ba. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua apa? Fathah. Nah, Ketika kita membaca watab, maka bayangkanlah bahwasanya ba itu adalah dua. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua sukun lagi kalau kita wakofkan. Ya. Fathah lalu sukun lagi. Maka mana kolkolah pada huruf yang mana? Pada huruf ba yang kedua, yang pertama tidak kita kolkolah. Ya. Taib. Sehingga terasa tertahan atau tertunda. Nah itulah semuanya kolkolah kubro karena letaknya di akhir. Qalqalah sughra adalah qalqalah pada huruf qutbu jadin ya, pada huruf apa? qutbu jadin yang terjadi di tengah-tengah bacaan ya. Jadi sukunnya betul-betul sukun asli ya, sukunnya sukun asli. Baik. Seperti kalimat ya baca ya qadhi ya. Abqa قد أفلح طيب itu kol-kolah Ya, sebagai faedah wallahu alam bahwasanya kol kubro dan sughra ini perbedaan dari sisi penamaan ya, tidak berefek pada perbedaan secara amaliyah. Ya. Secara amaliyah tidak ada bedanya antara kubro dan sughra. Ya. Jadi perbedaan kubro dan sughra ya, adalah dari sisi apa? Keaslian sukun saja. Ya, keaslian sukun. Kalau sukunnya itu sukun asli, maka dikatakan kolokolah sughra. Sehingga ya qalqalah sughra ya hanya terjadi di mana? Atau kebanyakannya terjadi di tengah ya, tengah-tengah bacaan. Adapun kolokolah kubro adalah kolokolah pada huruf kolokolah yang mana sukunnya itu tidak asli. Dan itu terjadi ya di mana? di akhir ya, kalimat atau pada wakaf. Ya. Baik. Beberapa kesalahan dalam mengucapkan atau memunculkan sifat kolkolah. Yang pertama, bunyi kolkolah terbawa dengan harokat sebelumnya. Ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya kolkolah itu apa? Tidak ada unsur-unsur harokat. Ya. Maka jangan terbuka mulut kita seperti membuka huruf yang di fathah atau menurunkan apa rahang seperti huruf yang di kasrah dan seterusnya. Nah, terkadang suara qalqalah terbawa oleh ya huruf yang sebelumnya, terbawa oleh harokat sebelumnya. Kalau kasroh maka cenderung untuk ya menyisipkan unsur kasroh. Ya, ketika dhammah juga terkadang menyisipkan unsur dhammah. Al-abtar. Coba. Al-abtar. Ya. Ini sebelum ba apa? Hamzah. Al-aba. Al-abtar. Nah ini seperti ada unsur fathah. jadi ya, terlalu membuka. Al-abtar. Harusnya demikian. Coba baca lagi contoh yang benar. Al-abtar. ya. Contoh yang keliru. Al-abtar. Ya. Yang dipakai yang benar aja ya. Yang keliru jangan ditiru ya. Kemudian apa? Contoh yang lain? Ya kalau sebelumnya kasroh ibe ya. Coba ibe. Ya, jangan terbawa kasroh yang ada pada sebelum huruf ba ibi ibilis ya ibilis ini terbawa kasroh. jadi walaupun berbeda harokat pada huruf sebelum ba, ya, mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, maka kol-kolanya sama. Kalau fathah ab, kalau kasrah ib, dhammah ub. Ya. Baik. Insyaallah memang demikian. Jadi mungkin bisa kita uh, terjemahkan dengan apa? Dengan vokal kita yaitu huruf apa? e, vokal e, ya. ab, ib, ub. Demikian yang dicontohkan oleh guru kita demikian. E. Baik. Jadi kesalahan pertama terbawa dengan harokat sebelumnya. Yang berikutnya mengakhiri kolkolah dengan hamzah sukun. Ya. Nampak ada hamzah sukun setelah kolkolah. Hablum ya. Hablum mim masad. Ya. Hablum mim masad. Ya. Yang seperti ini hendaklah dihindari. Ya, seakan ada hamzah. Hab ada hamzah, lun antara ba dan lam. Atau ada hamzah setelah hamzah, eh, setelah dal, masad. Ya. Baik, maka hendaknya bagian pangkal lidah ya, jangan kita biarkan menutup apanya? Kita suaranya masad. Coba masad. Masad. Baik hablun. Hablun. Ya. Kalau qalqalah yang di tengah cenderung lebih mudah. Hab. Hablun. Ya. kalau kita eh, apa namanya? yakni perlambat suaranya hablun. Coba. Hablun. Ya. Hablun. Ya. Hindari hab lun. Ya, ini seperti ini yang dihindari. Atau masad. Nah, ada hamzah di akhir. Baik. Kemudian yang berikutnya memanjangkan suara kolkolah. Ya, sudah betul, tidak ada hamzah tapi terlalu panjang suara kolkolahnya. Datalahab. Ya, be. Nah, ini juga keliru. Tapi ya, cukup ya dzata lahab ya ya baik atau melenyapkan kol-kolah tadi ya. merasa ringan bagi dia padahal ya justru tidak menunaikan haknya misalkan tadi al abtar ya. iblis misalkan tubdu apa tubdu ya. hablum min masad dzata ya. lahab tadrusuna يوم تبلى السرائر فستبصر ويبصرون ya. Baik. Ini salahnya apa tadi? menghilangkan qalqalah. Bisa dipahami ya insyaallah. ini dilihat. Ya, gambarnya ada juga di kitab Muqaranatu muqaranatun bainal harfis sakin wal muqalqal wal mutaharrik, ya. Huruf sukun. Ambil saja misalkan huruf ba ya, huruf ba yang disukun tapi ya tidak dibaca qalqalah. Jadi bibir dengan bibir bertemu dan biarkan. Ini biasanya ba yang ditasdid ya. Ab. Ya bak yang ditasdid, bak sukunnya itu tidak di kolkolah. Ya. Maka ya seperti ini, sodum ya, yakni berbenturan. Kemudian yang tengah apa? Yang tengah adalah apa? Ini ibarah atau gambar e, bentuk bibir ketika dialami kol-kolah Ya. Setelah bertemu ujung lidah, ujung bibir dengan ya, atau bibir atas dan bawah, maka kemudian apa? Dijauhkan satu dengan yang lainnya, tapi tidak ada unsur harokat. Ya. Baun sakinatun muqalqalah. Ya, ini adalah ba sukun yang diqalqalah. Takhruju bitaba'udi asyafatain. Keluar atau muncul kolkolah itu dengan menjauhkan dua bibir. Ya, duna taba'udi al fakain Bibirnya saja yang di, dijauhkan, tapi rahang tidak membuka. Ab. Ya, ini tidak bergerak. Ab. Ya, nah, kalau yang ini rahangnya terbuka. Aba. Ini kolokolah, kolah eh bukan kolah tapi apa? Ba yang berharokat. Nah. Ini tadi maratibul qalqalah ya, tingkatan-tingkatan qalqalah yang pertama apa? Kubro ya. Contohnya tadi itu, falak, muhit, kasab, bahij ya. Dan juga huruf-huruf yang bertasydid semuanya termasuk dalam kategori qalqalatun kubro. Nah, kita lihat contoh-contohnya semuanya adalah pada saat wakaf yang mana huruf terakhirnya pada asalnya memang bukan sukun ya. al-falaqi ya. muhitun ya. kasaba jadi kasab bahijun atau bahijin ahadun jadi ahad ya. haqqo asalnya apa haqqun ya watabba al haji ashaddu Baik. Nah, sughra terjadi di tengah-tengah. Baik itu di tengah apa? Di tengah kata seperti ya yaqdi ini di tengah kata yut'im, yubasirun, taj'alun, yadkhulun atau di akhir kata namun di tengah-tengah bacaan. Contohnya nih, liyunfiq wadhu sa'ah. Ini ada qaf sukun, ya. Ini sughra atau kubra? Sughra. Ya. Karena sukunya asli juga, ya, sukunya asli dan juga dia tidak diwakafkan padanya. لينفق ذو سبع لينفق ذو يا بريكوتنيا ولا تشطط واهدنا طيط فانصب وإلى طيب seandainya Kita berhenti pada fansab Ya. Baik, faida faragta fansab. Ya. Faida faragta fansab. Ya. Baik. Ya. Ada bedanya enggak ketika kita wakufkan pada fansab dengan ketika kita lanjutkan kepada kata berikutnya? Secara amalia tidak ada bedanya. Ya. Secara amalia tidak ada bedanya. fansab coba ya kalau kita teruskan فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ya. Baik. atau Contoh yang berikutnya yakhruj min ya, qad aflah. Semuanya termasuk qalqalah surah Baik, al-muhim ya tidak ada bedanya secara amaliyah baina al-qalqalah as wal kubra. Ya. Baik, tadi disebutkan ya bahwasanya kalimat hakun wa tabba al-hajji ashad ketika waqaf maka yang di diqalqalah yang mana? Yang huruf yang terakhir ya jadi karena apa huruf yang pertama itu diitukamkan walaupun sukun ya, namun ya, dengan itukam tadi menghalangi dia untuk di kol kolah Coba sekarang baca surat Al-Ikhlas. Baik. Qul huwallahu ahad. Kalau apa ini? Baik. Kalau kita katakan apa? Yang kubro itu kalau sukunya asli. Ya. ya sukunya tidak asli. Itu namanya kubro. Dan munculnya ketika di wakaf. Maka Qul huwallahu ahad. Itu kalau apa? Kubro. الله الصمد Allahus Samad. Ya, kalau kalau apa lagi? Kubra. Lam ya. Ada berapa huruf dal yang disukun di sini? Dua. Pertama, lam yalid. Ya. Sukunnya asli tidak? Asli. Ya. Di tengah bacaan lagi. Berarti kol-kol apa? Sughra. Walam yulad kubra atau sughra. Ya. Taib. Silakan antum sebutkan kubra atau sughra. Ya. Bagi yang mengatakan yang penting di akhir bacaan itu kubra. Ya. Taib. Berarti tadi kubra. Walam yulad kubra. Ya. Atau yang mengatakan yang namanya kubro itu kalau sukunnya asli. Ya, berarti kalau walam yulad Asli tidak? Afan kalau sukunya asli itu apa? Sugro. Ya. Kalau sukunya asli itu sugro. Walam yulad. Asli tidak sukunya, Asli memang sukun. Ya, sehingga eh, bisa pula dikatakan sugro. Ya. Walam yakullahu kufuan ahad. Ini kalau-kalau apa nih? Ahadun kalau kita wakafkan qalqalah apa? kubra ya. Di akhir dan juga sekaligus apa? sukunnya tidak asli. Tapi akan tapi muncul karena karena diwakafkan. Ya. Lepas dari masalah tersebut yang jelas laisa bainahuma farqun, ya, tidak ada perbedaan dalam amaliyah, dalam tatbiq Sifat yang berikutnya sifat lin. Ya. Secara bahasa berarti suhulah, ya. mudah. Secara istilah berarti keluarnya huruf dari makhraj dengan mudah. Keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban. Istilah lin kalau dibaca mutlak begitu atau disebutkan secara mutlak ya, secara bebas tanpa ada apa ada kuyut ya, tanpa ada catatan maka sifat li itu diberikan untuk huruf wawu dan ya sukun ya. jadi kalau disebutkan huruf lin begitu saja tanpa ada koin tanpa ada apa catatan maka maksudnya adalah e, huruf wawu dan sukun yang wawu dan ya yang disukun wawu dan ya as-sakinatan wawu dan ya yang disukun sebelumnya apa fathah. Ya. Baik, itu makna lin. Ya. Baik. Dan keadaan mau dan ya yang sukun sebelumnya fathah itu disebut uh, punya sifat lin karena apa? Karena memang dalam keadaan seperti itu wau dan ya terucap dengan sangat mudah, tidak ada beban. Khawfun, coba khaufun. Quraisyun baina qawmu al-baiti ya mudah ya terasa lidahnya atau terasa mudah ringan bagi lidah saat kita membaca ya sukun baina ya terasa li, terasa mudah pula bagi bibir tatkala kita membaca ya seperti kalimat qaumun ya. Namun walaupun secara nyata sifat lin ya, atau secara ya secara wakil ya sifat lin ini juga terdapat pada huruf alif ya huruf alif juga punya sifat lin ya. jadi alif nah, tadi kita tahu alif itu selalu sukun ya dan selalu menjadi apa huruf mat yang memanjangkan fathah ba coba baca ya. Tidak ada beban. Ya. Baik. Tidak ada beban. Kita membaca ba dengan ba sama saja. Ya. Tidak ada beban yang terasa ketika kita memunculkan huruf alif. Ya. Baik. Bu coba baca. Ya. Mudah tidak? Sama saja kita membaca bu dengan pendek, bu dengan bu, ya sama. Ya. Tidak ada yang terasa lebih berat. Ya, tidak ada yang terasa berat bagi bibir. Ya. Demikian pula ya sukun sebelumnya kasroh bi. Ya, juga lisan kita terasa ya, ringan. Jadi sifat lin juga dimiliki oleh semua huruf ya mad. Taib. Jadi kalimat tila ya. Ya adalah huruf apa? huruf mat walin ya qila huruf ya-nya adalah huruf apa mat sekaligus ya tentu punya sifat lin lebih mudah dibandingkan dengan kan tadi uh, misalkan ya lebih mudah kita mengucapkan qila yaqulu coba baca wawu itu huruf apa namanya mat walin ya kita sebutkan mat juga sekaligus pasti ada sifat lin Qawlun Ya. Wawunya huruf apa itu? Huruf lin saja, ya. Bukan mat, tapi ada sifat lin. Tapi kalau disebutkan mat, ya juga tentunya ya otomatis juga punya sifat lin. Makanya huruf alif pun juga memiliki sifat apa? lin. Namun kalau dimutlakan penyebutannya ya, sebutkan huruf lin ya, wawu sukun, ya sukun sebelumnya apa? fathah. Sebutkan bacaan lin. Bacaan lin adalah bacaan pada wawu sukun atau ya sukun sebelumnya Sifat yang berikutnya inhiraf. Ya. Baik. Inhiraf berarti apa? Berbelok. Ya, berbelok. Baik. Dalam istilah ilmu tajwid ya inharaf juga uh, ada ya, kalimat tersebut dipakai untuk menyebutkan sifat tertentu pada huruf tertentu yaitu sifat ini ada pada dua huruf lam dan huruf ro lam dan ro memiliki sifat apa inhiraf ya. ya seperti yang pernah kita sebutkan pula ya gambaran ya aliran suara pada lam dan ro saat kita membahas tentang apa? Sifat bainiyah. Ya, masih ingat ya? Sifat bainiyah adalah sifat apa? Mengalirnya suara secara tidak sempurna. Ya. Yang ada pada huruf apa? Ain, lalu mim, nun, dan termasuk lam dan ro. Ya. Kita masih ingat bahwasanya suara huruf lam itu terpecah ya mengalir ke samping kanan dan kiri ketika mendapati bagian depannya tertutup. Ya. Ketika pangkal, eh, ketika ujung lidah menempel merapat ke gusi, ya, itu dianggap sebagai halangan bagi suara. Akhirnya dia yang harif, ya, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Begitu pula huruf ro juga mengalami apa? Inhero mengalami penyimpangan. Ya. Taib. Yang asalnya suara itu apa? menata pada bagian permukaan lidah begitu sampai kepada bagian depan ya didapati bagian apa tengah saja yang terbuka ya Taib. sedangkan bagian apa tepi lidah depan kanan dan kiri menempel merapat ke gusi sehingga suara tadi yang asalnya merata ya, pada permukaan lidah kemudian mengerucut atau menyimpang bagian tengah. Nah, itu juga sama ya. Ada sisi inharaf, ada makna inharaf atau membelok ya. Taib. Kita lihat lagi ini bentuk apa inharaf pada lam. Ya. Taib dari bawah ya dari bawah kemudian naik kemudian setelah sampai pada e, mendekati apa tepi lidah, lidah depan ya kemudian mengalir ke samping kanan dan kiri ya sini dan ya kanan kiri baik ini apa inhiraf pada huruf lam ro seperti ini ya baik alirannya pertama merata merata dia apa di permukaan lidah nah kemudian ini huruf lam ya. Huruf lam. Ro seperti ini. Asalnya merata. Yang merata di permukaan lidah. Kemudian sampai ke depan, tepi depan kanan dan kiri tertutup, yang tengah inilah yang terbuka. Baik, nah lewat sini. Itu juga mengalami inhiraf. Bentuk inhiraf pada rok seperti itu gambarannya. Baik. Berikutnya sifat takrir. Baik, sebelumnya. Ya. Sudah tambah berapa tadi sifatnya? Empat ya. Sofir, apa lagi? Walkola, lin, inhiraf. Apa lagi? Ulang lagi. Sofir, kolkola, lin, inhiraf. Ya. Sebutkan huruf sofir. Tiga. Sin, sod, zai. Sebutkan huruf kolkola. Qutbu Jaddin ya. Qutbu Jaddin atau Qutbu Jaddin. ya. Sebutkan huruf Lin Wawu dan Ya Itu aja Kalau mutlak begitu yang dimaksudkan wawu dan ya saja Wawu ya sukun sebelumnya Fathah Sebutkan huruf inhiraf Lam ro ya. Ulangi Kenapa? Laptopnya? Contoh Contoh apa ini? Oh, nih hiro. Ya, lam dan rok saja. Contohnya kalau kita sukun lam coba. Al. Terasa pada bagian apa? Tepi ada airan. Ya. Yang itu ya, terjadi karena mendapati depan ya, bagian tepi depannya itu tertutup. Ya. Al. Ya. ya. Baik. Jadi semua lam ketika disukun ya kita terasa akan ada inhiraf ya. Iya. Sebenarnya lebih nampak ya kita katakan lebih mungkin lebih tepatnya akan nampak ketika itu ya. Karena ketika fathah ya ya sudah terbuka ya. Lidah sudah tidak lagi berada pada makhraj lam. La ya. Jadi memang sebagian sifat ini akan nampak pada saat disukun. Ya, seperti apa? Falqalah. Sifat syiddah juga demikian. Nampaknya ketika sukun. Ya. Rohawah juga demikian. Demikian pula, wallahu alam, lin tadi. Ya. Sifat lin hanya khusus muncul ketika wawu sukun, ya sukun. Ya. Demikian pula ini inhiraf juga akan nampak jelas ketika apa? Ketika huruf lam ro disukun. Ya. Karena tadi inhiraf tadi munculnya kenapa? Karena terhalanginya suara ya melihat atau mendapati bagian depan tertutup nah, nah itu terjadi ketika masih ada tasodum benturan al kalau sudah dibuka begini ya, ya jadinya huruf alif la ya, alif baik berikutnya sifat takrir secara bahasa berarti apa i'adah ya pengulangan pengulangan sesuatu ya. lebih dari satu kali ya. dan secara istilah adalah getaran ringan ya, pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro ya. disebabkan makhraj yang sempit demikian disebutkan demikian makhrajnya sangat sempit atau yang terlibat pada pengusapan ro itu adalah bagian yang sangat sempit saja ya, sangat sempit. Taib. Hurufnya hanya satu. Huruf yang punya sifat tikrar hanya satu yaitu huruf ro. Ya. Seorang pembaca tidak boleh berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah. Arr, ya, seperti ini adalah perkara yang hendaknya dihindari. Ya. Karena kalau demikian akibatnya apa? Akan terucap roh lebih dari satu. Ar berapa ro? Banyak. Roat ya banyak. Baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya tadi dengan membentuk cekungan kecil pada ujung lidah. Baik. Untuk meloloskan tadi suara supaya tidak terus ya membolak-balikan apa? ujung lidah bergetar pada bagian gusi ya. Coba r Ya, kalau kita membaca ro dengan zaman yang panjang coba lama-lama juga akan hilang getarannya arr ya. jadi pada saat hilang getarannya itu berarti sudah mulai terbentuk cekungan ya. nah maka sekarang bagaimana biar langsung hilang getarannya ya langsung kita bentuk cekungan tadi nah itu akan bisa terwujud dengan apa? Riyadhah dengan riyadhah. Ar ar ar. Ya. Baik. Jadi disebutnya huruf ra itu punya takrir bukan berarti berilah sifat takrir itu dengan sungguh-sungguh ar tidak. Justru maksudnya disebutkan takrir pada huruf ra supaya kita hati-hati. Ya, jangan berlebihan dalam memberikan ya sifat ini. Ya, demikian disebutkan oleh uh, para ulama tajwid ya, disebutkannya takrir sebagai sifat rok maksudnya adalah sebagai tanbih bahwasanya rok itu qabilun ditakrir. Roh itu sangat rawan untuk terus bergetar ujungnya. Oleh karena itu jangan jangan seperti itu cara bacanya jangan digetarkan berulang-ulang karena hal itu akan e, menimbulkan huruf ro ya terbaca lebih dari satu kali ya bisa lebih dari dua ya, kalau tasdid nah. jadi rawannya itu ketika disukun ya rawannya ketika disukun sekali lagi sifat takrir yang berlebihan sangat rawan ketika roh itu disukun atau tasdid ya. kalau dalam keadaan sifat sih insyaallah ya tidak akan terjadi atau mudah lebih mudah kita hindari roh ya karena lidah langsung dibuka ro ya. namun ketika dalam keadaan sukun nah, itulah yang perlu kita lebih cermat ya. coba ar ar baik baik bisa dipahami takrir hurufnya berapa wahid ya. harfun wahid sifat berikutnya tafashi Ya, sifat tafashi. Secara bahasa artinya intisyarun wattisaun. Ya, meluas dan menyebar. Ya. Secara istilah ya, tafashi maknanya menyebarnya suara huruf shin. Ya. Dari titik makhrajnya atau tengah lidah dengan langit-langit sehingga suara tersebut membentur permukaan bagian dalam dari gigi-gigi atas dan bawah. Ya. Ini sekali lagi juga akan nampak ketika shin disukun ash coba ash ya nah dari letak makhraj shin kemudian suaranya apa menyebar menyebar dan membentur bagian dalam dari gigi-gigi di depannya depan sampingnya ya diapakan ya dibentur oleh suara tadi coba ash ash Ya, huruf yang lain tidak seperti ini, sifatnya tidak seperti ini, atau tidak ada sifat tafasyu ini kecuali pada huruf shin Lo Loksot gimana? Os. Terpusat saja satu arah. Ya. Baik. Fa juga tidak menyebar. Ya. Namun tafasyi ya meluas menyebar suara tadi membentur bagian dalam dari gigi-gigi di sekitarnya. Baik. Itulah tafasyi. Naam. Berikutnya istitalah. Istitalah secara bahasa maknanya imtidad, memanjang. Ya. Memanjang. Itu makna secara bahasa. Secara istilah adalah terdorongnya lisan sedikit ke depan. Setelah bagian tepi lisan membentur geraham sehingga dengan gerakan ke depan ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ya, sehingga dengan gerakan ke depan ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas dan hal itu dipengaruhi oleh adanya udara yang mampat ya di bagian belakang lidah. Nah, gimana gambarannya? Ya, coba ya sifat istitolah ini juga kapan munculnya dan kapan nampak jelas? Ketika disukun ya, ketika disukun atau ditasdid. Istitolah demikian maknanya. Coba antum sekarang sukunlah huruf dhad. Al L L ya, ketika tepi lidah samping kiri menempel pada geram-geram yang di depannya ya yang atau yang berhadapan dengannya maka setelah itu lidah akan ya secara tabii sebenarnya akan bergerak el el terdorong ke depan. Tapi disebutkan ya kolilan e, sedikit. El ya. Bergeser sedikit. El Nah, setelah bergeser maka bagian ini terus akhirnya menyentuh gusi-gusi. Ya, coba el el nah, dan hanya Huruf ini saja yang mengalami istitolah. Huruf yang lain begitu nempel pada mahrotnya sudah begini. Ya. Misalkan huruf dha, aw, tidak aw, ya. aw begitu. Huruf yang lain juga sama. Ya. Ketika terjadi apa? Tasadum sudah di tempat itu saja ya. Tekanan itu berada. Namun untuk huruf dhad ya, setelah apa? Berbenturan, kemudian apa? Bergeser ya. Bergeser ke depan yang dafi'u ilal amam qalilan. dafi'u ilal amam qalila. Ya. Kemudian gunnah, yang terakhir gunnah ya. Kita sebutkan di sini gunnah sebagai sifat ya. ya. Gunnah sebagai sifat kalau pada cetakan sebelumnya ya gunnah itu disebutkan marotibnya pada penyebutan khayshum ya. Baik, tidak apa-apa kita tambahkan sebagai apa? Sebagai sifat Taib. Kita telah tahu gunnah itu adalah dengung. Yang muncul di mana? Pangkal hidung ya, atau khaysum. Yang mana gunnah ini menyertai apa? Suara nun dan mim. Ya. Suara nun dan suara mim. Baik. Ini adalah gambaran ya keadaan nun. Taib. Ketika kita mengucapkan nun, ya, maka suaranya akan terbagi, akan terbagi, ya, sebagian, ya, ada pada ujung lidah, sebagian lagi melewati apa? Khaisum, melewati khaisum. Coba antum baca an, an. Begitu pula mim, ya. Mim adalah huruf lisan, ya, apa huruf bibir. Ya, bibir kita pertemukan bagian atas dan bawah am. Maka suara sebagiannya melewati khoisum atau pangkal hidung. Nah, nah itulah suara gunnah. Baik. Maka yang berikutnya yang kita akan bahas adalah tentang maratibul gunnah ya, tentang maratibul gunnah. Baik, di sini enggak ada. Baik. Gunnah ya ditinjau <clears throat> dari panjang zamannya itu terbagi menjadi empat. Baik, menjadi apa? Empat tingkatan. Baik. Yang pertama apa? Gunnatun akmal ma takunu ya. Gunnah yang paling sempurna. Nah. <clears throat> Yaitu kapan? Ketika mim dan nun bertasdid. Ketika mim dan nun bertasdid. Nah. Contohnya, Wa anna Baca Wa anna lamma Lama Nah Amanna Coba baca tiga kalimat tadi. Wa anna Lama. Baik. Kemudian amanna. Yang berikutnya nun mudghamah. Pada ya dan wawu. Nun dimasukkan ke ya, ya atau masukkan ke wawu. Kalimat waman yudlil ya. wa may yudlil baca wa may yudlil atau nun masuk ke wawu min wali Baik. Jadi zamannya panjangnya sama dengan nun yang bertasjid. wa mayu coba wa mayu sama dengan wa anna baik atau wa anna baik Gunahnya sama panjang Baik, jadi ada dua tempat di mana gunahnya itu adalah gunah yang akmal matakun. Ya, paling panjang. Yang berikutnya gunah kamilah. Kapan itu? Ketika ada nun yang disamarkan atau mim yang disamarkan. Misalkan pada kalimat amantum, coba. Ya, amantum. amantum. Ulangi. Amantum. amantum. Atau mim bertemu dengan ba mim sukun bertemu dengan ba amantum bih amantum bih ya. tumbih ya. tumbih nah mimnya itu ada gunnah panjang mana dengan tadi ya lebih panjang yang pertama oleh karena itu yang pertama namanya akmal yang kedua namanya kamil ya namanya kamil baik Yang berikutnya apa? Naqisah ya. Naqisah. Kapan Guna itu dikatakan memiliki tingkat guna naqisah ketika ada nun yang dibaca dengan idhar. An aminu bi rabbikum. An aminu bi rabbikum. Perhatikan kata an ya. Ada gunah tidak? Ya, ada tapi singkat. An ya, segitu. An itu gunnah yang mudharah. Ya, demikian pula mim yang di akhir yang tidak ada setelahnya huruf. Bi rabbikum coba bi rabbikum kum ya, ada gunanya tidak? Ada ya, tapi tidak sesempurna tingkat sebelumnya. Singkat ya. Singkat. Baik. Yang berikutnya terakhir adalah angkos ya. Gunah hiya angkos matakun. Onah yang mana tingkatannya adalah paling sangat sangat singkat ya. Sangat kurang nampak ya, sangat kurang nampak. Ya. Kapan itu? Yaitu ketika nun atau mim mutaharrikah, berharokat. wana mariqu Coba. Ada nun fathah, mim fathah. mafufah Mim juga fathah di sini, berharokat. Ada tidak gunnah ketika kita mengucapkan wana mariqu Ada tidak? Ada. Kapan itu? Ketika masih berbenturan lidah dengan gusi. Nah, namun begitu lepas, punah itu hilang. Dan diusahakan harus hilang. Jangan terbawa kepada ya, fathahnya atau alifnya. Ya. Taib. Jadi sangat singkat. Gunanya paling sangat singkat dan paling nah, kurang jelas. Ya. Tapi ada, tapi ada. Karena memang ya itu adalah sifat tabi'i pada nun. Ya. Nah, coba. Ma. Nu. Ya. Baik. Nah, yang seperti ini mungkin ya kita eh, apa namanya? menjadi diingatkan ya ketika kita membaca nun atau mim yang setelahnya ada huruf mad ya. Misalkan al-mu minuna. Coba antum baca. Al mukminuna Nah, huruf nun yang di akhir ya. Nuna ya. Nun yang dhammah lalu ada wawu ya. Baik. Gunah pada nun di sini tingkatannya yang mana? Al mukminuna ya. Nuna ya. Gunah pada nu tadi yang dhammah Ya, gunahnya gunah apa? Tingkatan yang mana? Akmal atau kamilah atau naqisah atau angkos? Apa? Angkos, ya. Sehingga kalau kita sudah tahu, ya, itu adalah gunah angkos. gunahnya jangan terbawa, ya. Jangan terbawa ya, sampai berlanjut kepada huruf mad. Al-mu'minuna. Ini contoh yang ya, semoga benar. Ya. Kalau yang seperti ini nampak keliru, yaitu gunanya terbawa kepada huruf berikutnya. Al-mu'minuna Bedakan dengan Nuna ya. Misalkan dalam surat Al-Qalam maka yang mafrub yang diharapkan ya, kita baca seperti ini. Nun. Coba. Nun. Kapan gunanya itu? Awal, akhir. Ya. Awal dan akhir. Ya, awal dan akhir. Tengahnya wawunya jangan dibaca gunnah. Jadi bukan seperti ini. Nun. Nah, ini wawunya mengandung gunnah. Nah, seperti ini dalam talaki wal musyafah pasti akan diingatkan ya dalam talaki misalkan kita membaca di depan syekh itu syekh qiraah pasti akan diingatkan jangan beri gunah wawunya nun ya seperti itu bukan nun nah, seperti ini ada gunah pada wawu ya walaupun ini salahnya salah uh, apa namanya lahannya lahan khafi ya namun yang seperti ini dalam makom telakti wal musyabah pasti akan diingatkan. Ya, karena memberikan sesuatu yang bukan haknya, memberikan sesuatu yang bukan haknya. Baik, selesai pembahasan gunnah. Nah, berakhir pula pembahasan tentang sifat-sifat huruf. Nah, tinggal apa? Tinggal kita siapkan ya. Baik. Siapkan ya. Besok diuji ya. <laughs> Insyaallah ya. Mudah-mudahan ya kita diberi kemudahan untuk bisa mengulang-ulang ya mentarsih ya menanam apa yang tadi kita pelajari. Baik, nah besok kita coba evaluasi ya. sejauh mana pemahaman kita tentang sifat-sifat huruf ya. Silahkan nanti untuk murojaah ya. Besok semoga panitia bisa menyediakan menyediakan apa? E, semacam ya lembaran untuk evaluasi ya. Sejauh mana kita telah memahami dan mungkin dalam e, bab sifat huruf. Ya. Kalau tadi sudah kita latih ya. Ya, mulai dari satu sifat, lalu dua sifat, tiga sifat, empat sifat. Ya, tinggal ditambahkan tadi, ya. Karena kan sifat shin tadi. Sifat shin. Sifatnya apa saja? Hams. Rokhawah. Istifal. Infitah. Tambah. Tafashi. Huruf jim. Coba. Apa saja? Jahar. shiddah, Istifal. Infitah. Qalqalah. Huruf ro. Dari awal. Jahar. Bainiyah. Istifal. Infitah takrir inhiraf ya. yang lainnya insyaallah sahal ya. sahal semua sahal bitashilin minallah ya. Di sini ada pertanyaan bagaimana cara membedakan suara pada lima tingkatan takrir Allah alam ya. Saya sendiri juga sampai sekarang belum bisa secara apa? Secara nyata melihat perbedaan. Ya, yang sangat nampak hanya ketika fathah dan kasrah itu memang nampak sekali. Ya. Nampak perbedaan tafkhim. O ya. Qala ya, fathah yang diikuti alif ya karena mungkin bedanya lebih jelasnya. Ketika ada alif maka lebih jelas qala lebih panjang. Qala ya. baik antara fathah diikuti alif dengan fathah saja lebih jelas tafkhim ada yang pertama. Ketika kita sukun Ya, ada tafhim ya. Baik. Kalau disebutkan perbedaannya katanya apa seperti apa Allah alam. Baik. Untuk yang kasroh juga eh, itu mungkin sangat mungkin yang paling jelas ya, paling jelas bedanya antara ko ya. dan ti ya. Ko dan ti ya. Karena tafhim itu eh, cenderung bermakna apa? Mengarahnya suara ke atas ya Sedangkan kasroh turunnya rahang ki ya. Maka saling bertentangan. Sehingga tafkhim tidak akan nampak jelas ketika huruf huruf qutbu jadin uh, eh, huruf khusra dhab dan qid di kasroh Ya, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Fadal. Apa yang dimaksudkan huruf yang mana? Yang ada dalnya. Ah, ya. Yaumiddin atau Yaumiddin. Nah, baik. Baik. Menurut antum gimana? Yang benar yang mana? <laughs> kalau dalam teori memang disebutkan dal dari mana keluarnya dal? Min lisan, ya, lisan min jihati dhahr, dari arah punggungnya dengan pangkal gigi seri atas. Namanya pangkal. Ya, ujung lidah itu masih menempel sebagian dari gigi tersebut. Ya. Jadi tidak digusi, tidak ke atas, ya. terpisah sama sekali tidak menyentuh bagian gigi. Namun menyentuh apa? Sebagian giginya. Ya. Pangkal. Da. Gitu. Nah itu yang betul mau alam. Da. Ya. Kalau da, ya. nah itu karena apa? letaknya tidak tepat ya, tidak seperti yang disebutkan dalam ya kaidah dalam teori ya. Bukan di pangkal kalau da, tapi pada gusi ya. Kalau Anda merujuk pada kitab-kitab tajwid insyaallah didapati dal min tarafil lisan ma'a usul ats-tsaniyatain al-ulyayain ya demikian. Allah alam. Fadal yang lain. Kira? roti gunnah. Oh iya. Sebenarnya di sini ada gambaran gunnah di sini ya, tapi Azminatul Runan, Judulnya apa? Azminatul Runan, Zaman-zaman gunnah. Ya. Dari judulnya lebih ya dekat pada pemahaman kita. Jadi azmina ini kaitannya dengan apa? Perbedaan waktu ya, zaman. Memang ada yang istilahkan apa? Marotib. ya, marotibul Gunan. ya. Tapi ini lebih jelas lagi Azmina. ya. Waktu atau zaman pada gunnah. Ya. Li azminatil gunan arba'u maratib. Untuk zaman gunnah, gunnah itu ada berapa maratib? Arba' maratib. Ada empat martabat, empat tingkat. Ya. Yang pertama apa? Kamilah. Ka, eh, akmal. Yang pertama apa? Akmal. Apa arti akmal? Paling sempurna. Berarti paling lama. Karena judulnya saja azminah. Yang kedua apa? Kamil. Ya. ya sempurna tapi ya masih kalah sempurna dengan yang sebelumnya. Ya. Yang berikutnya apa? Naqisoh. Apa naqisoh? Kurang. Ya. Yang terakhir apa? Angkos. Ya. Sangat kurang. Ya. Melebihi kekurangan pada yang sebelumnya. Baik. Akmal matakun. Nah ini contohnya. Kita baca ya. ولكن الله سلم في اليم ولا تخافي Ya, jadi yang pertama akmal ma takun fin nuni wal mimi al musyaddadataini ya Taib. Yang kedua, al-mudghamatain, nun yang diidghamkan. Faman, nunnya diapakan? Nun sukun diidghamkan ke ya. Jadi ya-nya mengalami atau diidghami oleh nun, ya. Suara gunnah masih tersisa, ya, terbawa masuk ke dalam huruf ya. ya. Faman ya'mal baca. Faman ya'mal ya. Atau mim masuk ke mim. Malahum minallah Baik. Baik, kalau antum bandingkan. Baik, sebentar. Ini paham ya? Jadi ada dua keadaan di mana uh, gunnah itu pada tingkatan akmal matakun ya nun bertasydid atau mim bertasydid atau nun yang dimasukkan kemana ke ya atau mim atau nun atau wawu atau mim yang masuk ke mim ya. yang kedua kamilah sempurna fin nuni wal mimi al mukhfatain nun dan mim yang disamarkan nun ketemu sin al insan baca الإنسان أم بورك ya namanya memang hukum qalb atau iqlab ya, iqlabnya namun di sini ya eh, yang kita tahu atau nanti kita akan pelajari bahwasanya nun ini akan berubah menjadi apa mim ya, menjadi mim dan mimnya adalah mim yang samar ya. jadi sama akhirnya menjadi mim yang samar Ya. Atau mim yang sukun bertemu ba ini juga samar. Nah, pada saat seperti inilah ya gunnah pada nun atau mim ya berada pada tingkatan kamilah. Al-insan Al-insan Amburik Amburik Tarmihim bihijarah هم بحجارة ترميهم بحجارة Baik. Bisa membedakan tidak akmal dan kamilah. Baik. Kalau kita bandingkan memang beda sedikit ya. Famaya ya. Jadi gunnahnya itu ada pada saat ya nun diidghamkan mai dan ketika ya-nya berfathah. Ya, jadi bedanya sedikit. Bedanya sedikit ya. Walakinna ya. Jadi gunanya sepanjang apa? Sepanjang nun sukun plus nun fathah. Walakinna ya. Nah, kalau ini yang nun yang disamarkan ya. Nunnya kamilah ya al tapi sinnya masih ada gunah tidak tidak ada ya, sehingga beda sedikit antara akmal dan kamilah ya bedanya pada huruf yang berharokat kalau yang akmal itu masih ada gunahnya nah masih ada gunah sedikit fil yammi masih ada gunahnya sedikit ya atau famaya ya. ya maka ya beda suara ya berbeda ketika ada nun sebelumnya dengan ya yang memang asli ya. Ya ayyuha coba. Ya ayyuha. Kalau ini ya ya. Famaya beda. Ya ada gunnah. Famaya ya. dengan ya ayyuha atau wawu misalkan min ya dengan wa atau wala ada gunah pada apa wawu dan ya yang sebelumnya ada nun sukun tingkatan berikutnya naqisoh ya contohnya ya kapan terjadi ketika nun dibaca dengan idhar sami'un alim sami'un alim tanwin ya dibaca dengan gunnah naqisah. alim ketika Waqaf juga gunahnya naqisah. An'amta hum fiha ya. kita mengetahui eh, dari eh, penjelasan ini bahwasanya yang namanya idhar itu tidak berarti apa suaranya berhenti Anamtu, amtu kan an alhamdu tidak. Tapi ada zamannya dan itu memudahkan kita ya melafatkan seperti alhamdu ya. Alhamdu ya, tidak e, nampak apa? yakni kaku alhamdu ya. kaku dan salah karena tidak memberikan sifat gunnah tadi alhamdu ya, kalau kita berikan gunnah ya, di samping benar juga mudah ya, juga mudah hum fiha baca hum fiha kemudian yang terakhir angkos matakun yaitu ketika mim atau nun dalam keadaan berharokat Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن sama. Ini punah tingkatan apa? Angkos matakun. Ya murukum. Angkos. Ya murukum bihi. Apa ini? Kamilah. Ya. Imanukum. Mim dan nun. Angkos Mim yang berikutnya ketemu hamzah. Imanukum ing nafisah. Ing kuntum. Nunnya. Nun sukun ketemu kaf apa? Kamilah. Ing ya. Nun sukun ketemu tak kuntum ya. Kamilah. Baik in ataupun kun semuanya kamilah. Ing kuntum. Kemudian yang berikutnya tummu Mim ketemu mim. Akmal matakun. Ya, kemudian minin, mim dan nun ya angkos matakun. Nah, ini azminatul hunan. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum gimana Ustaz? Nah, apa kurang dengar Ustaz? <laughs> Ayo kita nismat ya. Dalam cetakan yang sebelumnya ada ya Ustaz? Ada. Baik. terakhir Nah, idlak dan ismat. Amma sifata al-idlaqi wal ismat. Yang bawah itu. Adapun dua sifat yang berpasangan yaitu apa? Idlaq wal ismat fahuma min ilmi sarfi maka keduanya berkaitan dengan ilmu sarf ya tidak ada kaitan yang jelas dengan ilmu at-tajwid walaysa lahuma atharun fin nutqi ya tidak ada efek ya yang jelas perbedaan idlaq dan ismat dalam ya amalan dalam nutq ya amma sifat al-idlaq wal ismat fahuma min ilmi sarfi walaysa lahuma atharun fin nutqi Ini jawaban singkatnya sebenarnya ya. Baik, jadi kalau dibahas ya mungkin e, manfaatnya mungkin tidak bisa kita wujudkan secara amaliah ya. Manfaatnya akan terasa ketika kita membahas ilmu sorof ya. Insya Allah nanti kalau ada daurah ilmu sorof ya mungkin. Baik. Mungkin pembahasannya juga e, kalau kita bahas sekarang di saat kita sudah capek ya. Ya, insya Allah kalau waktu eh, ya ini munasib kita akan jelaskan apa makna idlak dan ismat. Ya. Walaupun kaitannya dengan ilmu sholaf, insya Allah kita akan sebutkan mudah-mudahan ya, tolong diingatkan. Ya. Jazakumullah khair. Cukup ya? Cukup ya. <laughs> Besok insya Allah ada imtihan ya. ya. Jangan kabur ya. <laughs> Tidak boleh kabur ya. Pokoknya kalau kabur tidak boleh masuk lagi ya. ya. Hah? Tidak bisa les nih, cukup tadi. Soalnya mudah saja, soalnya mudah ya. dan tidak banyak insya Allah. Soalnya juga ya bukan esai pilihan ganda saja. Ya atau kalau lebih mudah lagi ya PSPS. <laughs> ya, yang jelas bukan esai lah. Kalau esai pun juga yang merasa sulit ya. Tapi insya Allah seputar itu, seputar makhraj dan sifat. Ya. silahkan antum murojaah, ya bisa saling murojaah mudah dengan yang lain. Ya. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan dulu pertemuan malam ini. Ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين